Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, juara, Allah memilih kita untuk menikmati taufiknya hidayah berupa tenaga untuk berbagi, saling menasehati. Kuludain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Penyakit batin yang akan kita bahas berupa yang lagi update dan tren di anak muda sekarang, aku galau. Setiap obat itu adalah solusi untuk apapun penyakitnya. Kulu da'in dawa'un. Insya Allah, jangan lupa bahagia bersama Risalah Hati, obat galau. Alhamdulillahilladzi bijatihi wa jalalihi tati musolihat. Hanya Allah yang menyempurnakan kehidupan kita. Seberat apapun masalah kita, kembalikan semuanya kepada Allah. Allah ada, masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu Satu ketika saya didatangi jamaah majelis taklim, Ustaz saya galau. Saya langsung doakan saat itu juga dengan doa yang Nabi ajarkan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama. Apapun penyakitnya, Allah sediakan obatnya. Kuludain da'in dawaun. Maka bagi siapapun yang galau, berobatlah. Tapi obat Galau itu obat hati. Obat hati ada lima perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, perbanyaklah zikir. Yang keempat, bangun di malam hari, curhatnya ke Allah, jangan ke manusia. Karena manusia itu pemberi harapan palsu kadang, walaupun tidak semuanya. Maka ketika galau, Allah ada, masalah tiada. Sahabat risalah hati, hati-hati karena hati punya risalah hati punya sejarah. Ya. Yang galaukan salah satunya kadang kita punten ingat mantan. Mantan itu manis diingatan. Tapi kalau diingat terus jadi pahit, jadi bikin hati kita resah, risau, gunda, gulana, galau. Ah, berlindung kepada Allah ma ini a'udzubika minal alhami wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghallabati dain wa qahri rijal Nabi menganjurkan umatnya untuk berlindung dari kegalauan, dari rasa malas yang efek dari kegalauan itu, dari rasa takut, rasa sedih. Karena galau itu kalau tidak diobati menyedihkan. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara tenggelam dalam masa lalunya. Sudah ketemu yang menggalaukan salah satunya mantan, iya sih manis diingatan. Katakan sama mantan kita, pie kabare enak zamanku toh. Ya, jadi biarkan masa lalu itu adalah sejarah. Sikapi masa lalu dengan masa pintar, jangan masa bodoh. Pintar mencari solusi, pintar membawa masalah. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah, selama-lamanya Allah. Allah is forever. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Wasta'ainu bisobri sobri sholat. Obat galol itu sabar di dalam sholat. Menangislah di tempat sujud. Allah tahu masalah kita. Dan apapun yang lahir menjadi masalah di tengah-tengah kita, yang jadi masalah bukan masalahnya. Tapi bagaimana kita mau menghadapi masalah itu dengan cara Allah. Karena min kali plus sama dengan min. Niatnya salah, caranya benar salah. Plus kali min sama dengan min. E, niatnya benar, caranya salah, salah. Memang unik. Min kali min sama dengan plus. Caranya salah, niatnya juga salah pasti. Benar itu teh salah yang akan kita bingkai. Yang menjadi kita keluar dari zona kegalauan adalah niatnya karena Allah plus caranya cara Rasulullah sama dengannya barokallah. Kullu da'in dawa'ud. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dari kegalauan apapun yang menenggelamkan kehidupannya dengan galau itu. Maka sederhana saja, kenapa kita galau? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Catatan pentingnya adalah Ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Banyak quotes, banyak status di sosmed yang lagi tren sekarang ini dengan status aku galau. Tidak apa-apa, cuman apa-apaan. Allah memberikan jalan keluar untuk siapapun yang bermasalah. Temui aku. Cinta setengah mati itu bisa kalah dengan bangun di sepertiga malam, curhatnya kepada aku kata Allah aku itu tergantung prasangka hambaku ina Doni abdibi maka kalau ada resah, gelisah, gundah, gulana, risau, galau cepat ambil wudhu hamparkan sajadah curhatin ke Allah semua kita berasal dan berawal dari sisi kehendaknya setiap ubun-ubun kita ada dalam genggamannya 50 triliun saya dalam tubuh kita ada dalam kendalinya termasuk rasa hati yang tidak jelas itu Allah yang mengendalikannya maka isi hati itu dengan iman yang benar, otak dengan ilmu biar pinter, eh, badan dengan menu yang halal biar seger. Artinya galau itu kita yang bikin. Resah itu datang dari kelalaian kita mengingat Allah. Maka kalau mau belajar tenang itu belajar ke tukang parkir. Kok bisa? Bisa. Tafakuri. Tukang parkir itu mobilnya paling banyak, mereknya paling lengkap tapi diambil sama yang punyanya nggak pernah marah tapi catatannya benar tugas kita adalah ibadah kepada Allah makanya ketika kita galau kenapa mungkin ibadah kita yang kurang mungkin kita yang menjauh sedikit-sedikit dari Allah sehingga kita menjadi mengecil kalau jauh dari Allah yang jadi masalah dalam kehidupan adalah ketika kita merasa bisa tidak bisa merasa ketika ditawari job desk pekerjaan apapun sudah kalem ini kebiasaan saya sudah terilmui saya biasa itu lagi sombong ada kekuatan lain di keluar kekuatan Allah itu yang menyebabkan galau ketika Allah menguji dengan kegagalan baru orang itu resah justru kuatnya seorang secara tauhid ketika dia melemahkan dirinya di hadapan Allah dengan ungkapan hauqala haula wala quwata illa ketika galau benar Pak cepat ambil air wudhu datangi Allah bersujud, berbisik kepada bumi, langit pun mendengar. Kekuatan akan Allah hadirkan. Maka nggak ada obat yang lebih juara daripada herbal yang Allah sediakan berupa syariahnya. Rasul pun kalau hampa, resah, gelisah, Rasul triknya melihat langit sambil memutarkan jenggotnya dan mengungkapkan permohonan Ya Hayu Ya Qayyum Wahai zat yang menghidupkan dan memberdirikan, hanya rahmatmu yang kami harap. Di doa yang lain, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi torfata aini. Jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri. Galau itu merasa bisa, nggak bisa merasa. Merasa cukup, nggak cukup merasa. Merasa pintar, nggak pintar merasa. Jadi galau akhirnya. Maka lelah itu disebabkan tidak lillah. Kita tidak bertahan disebabkan kita tidak bertuhan maka oh, keluar dari zona galauan dengan penuh kesabaran dan kesadaran. Sabar itu sadar, maka ganti katanya, Ustaz saya sudah sabar, sabar saya sudah berambang batas, dibalik biar nggak gosong, batasnya sabar. Batasnya sabar. Ya ayuhalladina amanus biru biru, warobi warobitu. Jaga frekuensi kita dengan Allah. Aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah luar biasa, aku tambah Allah unlimited, Aku tama Allah miracle, aku tama Allah amazing. Ala bidikrillah tatmainul qulub. Maka obat galau itu hanya ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Maka tenang lawannya tegang, sempat lawannya sempit, kendala lawannya kendali, pemicu lawannya pemacu. Beda satu huruf ngepeknya seumur hidup. Seperti ngadoa dengan ngadosa. Itu bedanya satu huruf tapi ngepeknya seumur hidup. Galau, tidak tenang, berarti tegang. Lawan dengan tenang, rumus tenang adalah hanya satu. Ala bidikillah tatma'inul qulub. Hati ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Allah yang mensakinahkan, Allah yang menenangkan hati kita. Maka siap nggak dengan selalu tenang bersama Allah? Allah ma'ana. Kunciannya sederhana. Miracle of wudhu. Selalu punya wudhu. Galau-galau wudhu. Galau-galau wudhu. Semakin banyak wudhu, semakin kita akan ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu perhatikan apa yang Allah akan beri kepada kita biasanya keajaiban-keajaiban yang Allah hadirkan untuk mengobati kegalauan kita. Untuk itu, jangan menjauh dari Allah. Ku kecil di hadapanmu dan semakin kecil ketika menjauh darimu. Rasakan saja kalau kita sering ber, eh, menjauh dari Allah, kita akan semakin kecil. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah yang menenangkan kita. Allah yang memberikan rasa nyaman dan sakinah kepada kita. Maka Allahumma ja'al sakinah tapi kulubil mu'minin. Ya Allah tenangkan siapapun hati umat mukmin orang-orang yang beriman ketika ada sindrom galau eh, hinggap di setiap hatinya. Untuk itu jangan jauhi Allah, dekati terus Allah dekati terus Allah, dekati terus Allah. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Allah ada, masalah tiada. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi ya Allah, itulah obat galau yang sesungguhnya. Barokallah, kembali risalah hati Allah izinkan untuk menyapa siapapun yang melihat acara ini. Mudah-mudahan terfrekuensikan, hatinya menjadi tenang. Karena lawan tenang itu tegang. Tegang itu disebabkan kita menjauh daripada zat yang maha menenangkan Allah aja wajalah Allah tetap berjanji dengan siapapun yang ingin hatinya tuh maninah maka satu ala bidikrillah tatmainul qulub indah sekali endingnya kalau kita sering ingat ke Allah dengan tuh maninah obat masalah itu sholat penyelesaian galau itu antara jidat kita dan tempat sujud kita berat kalau tidak dipahamkan maka wama yuridillah yufaki fiddin tanda orang diberi kebaikan oleh Allah indikasinya dia mau paham terhadap agama ternyata sederhana obat galau itu mau nggak sujudnya wasta'inu bisabri wasola inna halaka ila alal khawasiin berat untuk membawa persoalan ke tempat sujud karena kenapa kita sering galau karena kita dibayang-bayangi oleh keinginan membayangkan itu membayangkan ini ilmu menaklukkan bayangan Ketika kita mengejar bayangan, kita lari, dia lari, kita diam, dia diam. Dua caranya, tinggalkan bayangan itu, biarkan bayangan yang mengikuti kita. Atau dibawa ke tempat sujud, biar bayangan kita presisi yang Allah penuhi kebutuhan bukan keinginan. Penyebab galau adalah banyaknya keinginan. Maka inginkan yang memberi keinginan, cintakan rasa cinta kita kepadanya, Nanti apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah, Allah cintakan kepada kita. Biasanya galau muncul dari rasa cinta yang tidak proporsional. Maka punten kepada para pemuda yang masih jomblo, yang aktif di Kejora, kelompok jomblo ceria. Kejombloan itu adalah cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Semoga setuju ya. Biarkan jomblo yang penting bisa bililah. Kita nggak jomblo dari ridho Allah. Karena penyebab kejombloan itu jauh dari Allah. Pertanyaannya siapa yang memberi cinta? Siapa yang memberikan tenang hati? hati-hati terjebak cinta yang salah. Maka katakan kepada yang menyebabkan kita galau, Dir mantan maafkan, aku sudah punya Allah. Galau sudah tidak mesti lagi. Wala tahinu wala tahjanu antum alauna in kuntum mu'minin. Jangan merasa rendah diri, jangan merasa sedih. Penyebab sedih salah satunya galau. Wa antum alauna in kuntum mu'minin. Engkau luhur, engkau tinggi engkau beriman maka Allah bidikillah tatmainul kulub. Mau nggak dipanggil oleh Allah di ujung kehidupan dengan panggilan? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tidak galau. Yang Allah panggil itu yang tenang, bukan yang galau. irji sini ablub. Ila rabbiki radiyatam mardiyah dengan penuh keridoan karena engkau ridho diobati olehku karena engkau ridho mengingat aku udkuruni ankurkum padkhuli fi ibadi waduhuli jannati hei hambaku aku cinta padamu tenanglah bersamaku masuklah ke dalam istana yang aku sediakan bagi siapapun yang selalu bercinta denganku maka obat galau adalah ingat kepada Allah ala bidikrillah tatmainul kulub. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima ya Allah angzala sakinata fi qulubil mu'minin turunkan ketenangan sebagai lawan dari kegalauan yang selalu menimpa dan menerpa perasaan kami karena jauh darimu ya Allah dekatkan ini ala dikrika untuk senantiasa kami mampu mengingat dan ingat kepadamu kapanpun dimanapun sedang apapun Wasyukrika bersyukur atas nikmatmu Jadikan kami jauh dari kegalauan Dekatkan kami dengan engkau yang maha menghindarkan kami dari kegalauan ah, Ini ala dikrika wa syukrika Syukurkan apapun yang engkau titipkan kepada kami Wahusni ibadatika Perbaiki ibadah kami ya Allah Tenangkan hati kami hanya dengan ingat kepadamu Allahumma ya Allah Rahmataka arju Jangan kau serahkan diriku kepada diri kami sendiri hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarpata aini. Bimbing seluruh unsur sel dalam tubuh kami sehingga mendapatkan ridho dan tenang dari sisimu. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Keluarkan kami dari zona kegalauan yang menenggelamkan kami jadi lupa kepadamu. Rab, wafatkan kami dalam kusnul khatimah. Panggil kami dengan panggilan Ya Ayatuhan Nafsul Mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang jauh dari kegalauan irji'i ila dia radiyatan dia peluklah kami dengan keridoanmu berikan kekuatan kami untuk selalu ridho dalam aturanmu fadkhuli fi ibadi sehingga kami layak untuk mendapatkan persembahan yang engkau persilahkan untuk kami nikmati berupa jamuan rahmatmu berupa wadkhuli fi ibadi jan jannati masukkan kami ke surgamu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar qul qouli hada wastaghfiru Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bebaskan diri dari kegalauan dengan mengingat Allah di salah hati. Saya Epi Effendi luar biasa. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.